Surah Nuh Abdullah bin Amr menuturkan, Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda, Nuh alaihi salam pernah berkata kepada anaknya ketika menjelang ajalnya, Wahai anakku, aku menyuruhmu untuk mengucapkan La ilaha illallah, karena langit yang tujuh dan bumi yang tujuh jika diletakkan di salah satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain. Niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Dan seandainya tujuh langit dan tujuh bumi adalah sebuah lingkaran yang sulit dibuka, tentulah la ilaha illallah dapat memecahkannya. Hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. قال يا قوم إني لكم نذير مبين Nuh berkata, Wahai kaumku, Sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah mengampuni sebagian dosa-dosamu dan memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang, tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui. Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Dan sesungguhnya aku, setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke telinga mereka dan menutupkan baju mereka ke wajah mereka dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, dia maha pengampun niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh, dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Kemudian Allah akan mengembalikan kamu ke dalam tanah dan dengan pasti mengeluarkan kamu pada hari kiamat. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah kamu sekali-kali meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, kemudian dimasukkan ke neraka. maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.